Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, fi din. wa sakumullahu jami'an. Taib rukun engkal mungkar apa saja Khalid Khalid rukunnya apa saja engkar mungkar apa sepi? hmm. yang pertama mukalaf yang kedua hmm, mukaron sudah, yang ketiga Ayo. Ini empat arkan tentang ingkarul mungkar. Untuk yang keempat ini yaitu nafsul ikhtisab cara pelaksanaan ingkarul mungkar yakni adanya adab-adab yang harus dia ketahui punya derajat dan punya adab-adabnya. Adab yang pertama yaitu mengenalkan suatu kemungkaran. Derajat yang pertama. Yang masih sini punya adab-adab ketika mengenalkan suatu kemungkaran. Enam, ada adab-adabnya. Yang kedua adalah takrif Kemudian yang ketiga kita masuk ad-darajatus salisah. Iqra Sobi. Taib. Kelas. Derajat yang ketiga setelah mengenangkan kemungkaran kepada orang-orang yang jahil yang tidak mengerti suatu kemungkaran yang ia lakukan dikira baik ternyata mungkar yang ini punya adab-adab tersendiri dengan serah lama lembut kemudian yang ketiga yaitu an-nahyu bil wa'd larangan dengan suatu nasihat wa nushi wa takhfif billah ini ya dengan dilarang terus dinasehati ini dinasehati dan juga takhfif ditakut-takuti dengan Allah artinya ditakut-takuti dengan adabnya Allah Ta'ala ketika melakukan suatu perbuatan begini nanti akan diancam seperti ini. Ini. Ketika nanti dia mau berbuat apa zina, para pezina diancam seperti ini keadaannya. Ini. Akan dipanggang dengan api yang sangat memanas. Ini bagi orang-orang yang para pezina sampai keluar bau yang tidak sedap <clears throat> dalam betul hadis. Dan juga terangkan kepada mereka mungkin orang-orang yang bermaksiat mungkin memakan harta riba bagaimana ikopnya kemudian orang-orang yang tukang gibah bagaimana nah <clears throat> apa adabnya ini seperti memakan harta seperti memakan daging saudaranya. Ayo hibahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ini terangkan, nah dilarang kemudian ditakut takut dengan suatu ancaman yang datang dari nas-nas Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi. Ini Ibnu Katsir membawakan suatu riwayat min hadis Anas bin Malik Takala menerangkan ayat yang kita baca tadi ayuhibbu hadukum ayakul lahma ila akhirih <clears throat> maka menurut satu hadis riwayat Anas 6 bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab ini karena Abu Bakar wa Umar jadi tatkala kebiasaan orang-orang Arab itu safar ya mereka ada yang membantunya lebih-lebih orang yang terkemuka, orang-orang yang terpandang. Ini akan senantiasa ada yang membantunya. Maka beliau dibantu oleh seorang laki-laki rajulun yahdimuhuma. Ini ya, siap untuk membantu beliau kebutuhan-kebutuhannya. Nam, ini siap untuk membantu beliau. Kemudian fanama fastaiqadha. Maka takala tidur. Ya tak kala tidur yaitu keduanya Umar dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma tertidur wastaiqadha bangun falam yuhayyi lahum ta'aman dan dalam keadaan belum siap untuk keduanya laki-laki ini belum mempersiapkan makanannya untuk Abu Bakar dan Umar ini bangun belum siap makanan biasanya kalau sudah bangun apa lebih-lebih mungkin agak kesiangan misalnya sudah di siap makan untuk sudah disidang apa sudah siap makan <clears throat> faqala maka dia mengatakan itu Umar dan Abu Bakar inna hadza lanawam ini ya sesungguhnya laki-laki ini adalah apa orang yang banyak tidurnya Dikatakan fasta fastaqadha, maka beliau pun membangunkannya. Karena sudah mau melanjutkan safarnya kok masih tidur terus. Ini. Beliau membincangkan apa? Berbicara masalah hibah. Ini orang suka tidur, banyak tidurnya. fakhalalahu maka Umar dan Abu Bakar mengatakan kepada laki-laki ini, pembantunya, "Nam, Iqti Rasulullah SAW fakullahu Catangkan Kalian catang kepada Rasul Nam Fakul dan katakan kepada keduanya Inna Abu Bakar wa Umar Naga Assalam Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar Itu telah apa mengucapkan Pesan salam pada engkau wahai Nabi Nam Dan katakan kepada beliau bahwasanya wasta dimanika bahwasanya Nah Abu Bakar as dan Umar menjamu engkau wahai Rasul untuk datang ke tempatnya. Ini. Kemudian disampaikan oleh laki-laki tersebut datang pada Rasul dan menyampaikan amanah dari Umar dan Abu Bakar disampaikan pesannya ini ini ini. Faqala maka beliau mengatakan innahuma faqad tadama sesungguhnya keduanya telah menjamu saya. Nah, telah menjamu saya. Faja'u faqala ya Rasulullah. Maka taklah dilaporkan ya oleh laki-laki ini laporan ke Umar dan Abu Bakar. Rasul mengucapkan demikian demikian demikian telah engkau telah menjamu saya. Maka terheran Umar dan Abu Bakar datang pada beliau faqala dan mengatakan ya Rasulullah. Nam bi ayyi nam dengan satu apa yakni Umar dan Abu Bakar menjamu engkau wahai Rasul padahal undangannya belum datang Rasul belum datang pada Umar tapi nam, Rasul mengatakan telah menjamunya nam maka beliau mengatakan faqala bilah mi kuma. nam yakni engkau telah menjamunya dengan daging saudaramu ini engkau telah menjamunya dengan daging saudaramu nam falati nafsi biyadihi inilah aro lahmahu baina nam sesungguhnya demi zat yang saya di tangannya saya melihat nam daging di antara apa yaitu gigi-gigi engkau wahai Umar Nah ini dikatakan oleh Nabi. Sedemikian yang jelas saja ada di tangannya setelah melihat enam daging yang menempel pada gigi engkau wahai Umar. Maka mendengar seperti ini keadaannya beliau sangat sedih dan meminta enam minta maaf, enam memohon ampunan kepada Taala supaya diampuni. Ini ini apa kisah tentang bagaimana keadaan orang-orang yang apa? tukang hibah bahwasanya dia enam seperti memakan daging saudaranya. Nah ini ini ansaman ya bagi orang-orang yang tukang berbuat demikian. Dan juga bagaimana dalam data yang lain dalam sahih enam takala Nabi kita Isra Mi'raj nam bersama malaikat Jibril melihat ada satu kelompok seseorang yang men, mengerap apa <clears throat> mencakar-cakar pipinya, mencakar-cakar wajahnya. Ini. Dan tanya, siapa itu ya Jibril? Maka beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang apa? Memakan kehormatan manusia, memakan kehormatan manusia dan senang untuk berbuat hibah, namimah, nam di tengah-tengah kaum muslimin. Nah ini takhfif billah. yakni enam dilarang kemudian ditakut-takuti dengan ancaman-ancaman Allah Taala wa yuridu alaihi ahbar dan mendatangkan atasnya itu khobar-khobar al-waridah bil ma'id. Ini mendatangkan nas-nas khobar-khobar dari as-sunnah yang datang bil ma'id satu ancaman. Ayuh wa yuhaqqi lahu siratal salaf dan mengkisahkan padanya Nah tentang sirahnya para salafun soleh. Apakah dari kalangan para sahabat? Nah, apakah dari kalangan para tabiin atau tabiut tabiin? Maka asalnya nam memberikan contoh kepada mereka agar mereka mengambil ibrah, agar mereka nah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Kita ambil contoh tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana beliau ketika masuk Islam. Naam, tak kala beliau masih kafir, masih menyembah berhala, masih akidahnya masih akidah yang batilah. Dan tak kala Umar yang masih kafir ya mendengar berita Nabi yang mengajak untuk Islam, mengajak untuk menyembah kepada Allah Taala semata-mata ini dan terasa apa sembahan Quraisy dihinakan, maka Umar sangat marah, sangat geram. Dan dia berniat untuk membunuh Rasul. Ini berniat untuk membunuh Rasul. Datang nam pada Nabi dengan berjalan ya sambil menghunuskan pedangnya. Sambil menghunuskan pedangnya. <clears throat> Di tengah-tengah perjalanan ada seorang laki-laki menyampaikan kepada Umar bahwasanya saudarinya siapa saudarinya? Saudari Umar siapa? Fatimah. Disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisam. Nah, saudarinya Fatimah mengabarkan kepada Umar bahwa eh laki-laki ini mengabarkan kepada Umar bahwasanya saudarinya telah masuk Islam. Coba niatnya membunuh Rasul mendengar khobar saudarinya, adiknya, perempuannya telah masuk Islam, tambah gerem, tambah marah. Nah ini, datang sambil menggunakan pedangnya ingin memarahi adiknya, ya. Ke rumahnya datang kemudian di situ ada suaminya. Ada suami sang Fatimah. Maka sedikit terjadi suatu perdebatan antara Umar dan suami Fatimah dan sangat marahnya Umar apa memukul suaminya tapi ditahan oleh Fatimah sehingga pukulannya mengenai Fatimah wajahnya sampai apa keluar darahnya sangat kerasnya pukulan Umar tapi ditangkis nam dihadapi oleh apa adiknya dia apa membela suaminya pukulan terkena wajahnya Fatimah dan merah, kemudian keluar darahnya. Maka Umar mengisyaratkan yang dipegang oleh Fatimah 6 yaitu mushaf Al-Qur'an kemudian meminta tapi Fatimah enggak mengizinkan. Enggak mengizinkan karena masih kafir. Silakan dipegang, silakan dibaca dengan syarat sudah mandi, sudah tatahur. Maka beliau pun bersuci dan dibacalah suatu surah enam surat apa? Siapa yang tahu? Surat atoha toha Ma anzala 'alaikal Qur'an litatashqa illa tadhkiratul liman yakhsha. <clears throat> Maka apa yang beliau baca dari ayat ini sungguh sebagai nasihat bagi beliau sendiri sehingga dengan sebab ini beliau masuk Islam Tidaklah kami turunkan sebuah Al-Quran kepada engkau, wahai Muhammad, bukan untuk membuat sedih, bukan untuk membuat celaka, membuat beban kepada kalian. Adanya syariat, adanya sholat, adanya puasa, adanya ini dan itu, itu bukan beban bagi kalian. Illa tadkirah lima yahsyah, kecuali memang tadkirah sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Taala. Sehingga di sini yang bisa mengambil pelajaran Al-Quran, yang bisa mengambil ibrah dalam Al-Quran, itu adalah orang-orang yang takut kepadanya, dan yang nggak tidak takut kepadanya, maka nggak bisa ambil pelajaran. Di sini, maka tertancaplah pada diri Umar, beliau langsung ya menuju mencari Nabi dan mengiklankan bahwasanya beliau masuk Islam dan Nabi dan Nabi bertakbir dengan keislaman beliau. Lain ini sedikit ya apa kisah tentang diantara salafuna saleh. <clears throat> Wa yakunu dari bi safaqati dan hendaklah enam dalam waktu itu ketika dia menasihati dengan lemah lembut dengan kasih sayang bisa fakoh kasih sayang walutfi lemah lembut min ghairi unfin tanpa keras enam tanpa dengan kekerasan atau dengan ya sifat pembicaraan yang keras tidak dan juga marah ini ya karena sebagian mungkin nasihati tapi dengan emosi nah dengan marah ini sebagian karena mungkin sudah dirasupi ya emosi dirasupi oleh hawa nafsu dirasupi oleh marah sehingga sudah nasihatnya nggak karu-karuan nggak karu-karuan ini jangan seperti itu tapi dengan lemah lembut dan juga jangan sampai amarahnya meluap meluap wa hahuna afatun adimatun yambahi an yatawaqqaha dan di sini kata beliau pada zaman ini zaman beliau yaitu ketika tahun 500 Hijriah afatun adimatun termasuk musibah yang sangat besar. Nah, suatu musibah kesalahan yang sangat besar yang sepantasnya ia yang ayat ayatawaqqaha untuk waspada bagi setiap muslim ketika dia menasehati ketika dia nam ingin mengubah suatu kemukaran kepada seorang muslim lainnya apa musibah tersebut yaitu wahwa anal alim yaro inda ta'rifi izan nafsahu bil ilmi ini wa weruhu ghairuhu bil jahli <clears throat> yaitu bahwasanya seorang alim dia merasa dirinya enam melihat tak dia takrif mengatakan suatu pengenalan ini mungkar ini batil ini hak enam mengenalkan kepada orang-orang di sekelilingnya di kalangan kaum muslimin ini izah merasa dirinya apa mulia dengan ilmunya dengan apa yang ada pada dirinya yang ia miliki sebuah ilmu enam apakah mungkin ilmu-ilmu hafalan Al-Quran, Sunnah nam kutubu Sunnah, kutubu Sita ini dia tak kalah menyampaikan suatu takrif menyampaikan marhal-marhal yang kalau mungkar ini ini dalam hatinya apa penuh bangga nam dan ilmunya dan meremehkan, menghina yang lainnya karena kebodohannya. Nah ini, yang lain dihinakan karena dia mungkin orang yang berilmu ketika memandang orang awam, ketika memandang yang jauh dari ilmu diremehkan di hadapannya, betul-betul remeh. Nah ini, nggak ada sifat tawadu sama sekali, nggak ada sifat nam penuh dengan kasih sayang pada orang-orang awam dan orang-orang yang jauh dari ilmu tapi dirinya merasa paling mulia. Nah ini, ini musibah yang sangat besar bagi seorang yang berilmu ketika dia engkel mungkar dalam keadaan hatinya, dalam keadaan jiwanya merasa bangga dengan apa yang ia miliki. <clears throat> Wa misalu dalika dan perumpamaan seperti itu kata beliau misalu man yuhallisu warahu minan nar bi ihraqi nafsihi Perumpamaan seperti itu adalah seperti orang yang dia melepaskan orang lain dari suatu api. Nam, Tapi dia malah membakar dirinya. Ingin menolong orang lain dari kebakaran, tapi dia juga apa? Dirinya terbakar. Karena nggak bisa nah mengingkari, tidak bisa menghilangkan apa-apa yang ada dalam hatinya tidak bisa mengingkari apa-apa yang dalam jiwanya, mendekam dalam enam hati-hati orang tersebut, orang yang alim, orang yang berilmu. Dan ini kedudukannya seperti mengentas karena orang yang terbakar, tapi dirinya juga ter malah celaka. Nah ini. wahuwa hoyatul jahli. Dan itu adalah merupakan bentuk puncaknya satu kebodohan. Ini puncaknya satu kebodohan, enggak menyadari dirinya juga perlu di apa nasihati perlu diingkari adanya kemungkaran tersebut pada diri orang yang alim tersebut. <clears throat> Wa mudallatul adimatun dan kehinaan yang sangat besar. Wa hururu wa hururun syaiton dan termasuk tipuan ya dari seton. Setan terus akan menggiring orang ini sehingga tertutup hatinya untuk mengingkari apa yang dalam hatinya. Gani. Walidzalika mihaqqun wa mi'yarun. Dan itu adalah bentuk apa? Suatu apa? yakni cacat, noda dan satu aib mi'yar. Nah, noda hitam pada orang tersebut dan juga satu aib yang sangat besar yang harus disirnakan ketika nggak bisa sangat berbahaya. Lebih-lebih seorang yang alim, lebih-lebih seorang yang berilmu. Berbeda kalau orang jahil, ya. Berbeda orang yang tidak mengerti agama, yang jauh dari sunnah, tapi ini adalah orang yang berilmu kemudian mendekam apa? Yaitu rasa ujub, rasa bangga pada dirinya. Sehingga di sini fayam bahi ayam tahina bihi al-muhtasibu nafsahu. Mas pantasnya di sini, Nam bagi orang tersebut untuk apa? Untuk apa? Yaitu untuk intihan, Untuk menguji dirinya. Untuk introspeksi dirinya. Ini introspeksi dirinya wa huwa imtina imtina'u dalika insan an munkar binafsi. Introspeksi bahwasanya mungkin manusia ya hendaklah yang lain mengingkari untuk dirinya sendiri Nah, bahwa, yang ya, interpretasi bahwasanya mungkin manusia aja lah, ya yang mengingkari atas kemungkaran itu sendiri. Itu orang itu sendiri langsungnya mengingkarinya. Biar sajar sendiri. Atau biihtisabi hirihi alaihi atau dengan cara memandang mungkin ada orang lain yang mengingkarinya. Kalau yang tadi misalnya ya <clears throat> tiga orang. A si alim ini. Ini orangnya orang yang izah nafsah bangga diri dengan ilmunya. Ketika dia melihat kemungkaran si B, lah harusnya orang ini, nam si A, dia memandang ada pandangan mungkin si B sudahlah biar sadar diri. Nam dibiarkan biar dia mengingkari apa yang ada dalam dirinya yang ia lakukan. Atau orang lain, orang yang ketiga, si C, untuk mengingkari orang sifat tersebut. Jangan dirinya. Jangan orang alim ini yang punya penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Ini adalah ahabba ilaihi. Ini adalah lebih afdol, lebih dicintai, lebih utama oleh dirinya daripada nam min imtinaihi anhu bi ihtisabihi. Daripada nam dia sendiri langsung untuk mengingkarinya, nam dengan dirinya fa in kanatil khisbah kotan alihi jika memang nam al khisbah sangat berat baginya artinya marhala-marhala yang ia harus tempuh sangat berat pada dirinya perlu untuk dinasehati dirinya perlu untuk introspeksi diri karena masih penuh kemaksiatan masih penuh dengan apa penyakit-penyakit hati yang menempel pada dirinya sehingga ahsan nam dia untuk ku angfusakum ahlikum naro jaga enam diri diri kalian sendiri sebelum orang orang lain. mafum ini? Kemudian wahwa ya yawaddu yukfa biharihi. Udah ya cukup ya insyaallah ya ini agak panjang sampai bawah. Insyaallah kita cukupan sampai sini dan mungkin besok kita ulang sedikit untuk yang poin yang ini karena ada beberapa masalah yang memang sangat penting. Tapi bila guna pengumuman sedikit ya para guru klasikal ini sudah waktunya untuk ulangan imtihan. Jadi yang ngajar klasikal kelas 1 2 3 4 terusnya mungkin diadakan imtihan semester pertama. Ini khusus untuk guru para klasikal. Imtihan mid semester pertama dan juga akhwat juga imtihan. Tapi bilangnya subhanallah.